Pengertian dari mad tabi'i harfi adalah setiap alif yang ada pada huruf h ya, to, ha, ro. Mad ini berada pada huruf muqatta'ah di awal-awal dari sebagian surat dalam Al-Quran dan dipanjangkan dengan dua harokat h ya to ha ro contoh di awal surat yang dimulai dengan kaf ha ya ain sad dalam surat Maryam. Di sini ada dua matobi'i harfi yakni ha dan ya. Adapun huruf kaf, ain dan sad bukan matobi'i harfi. Oleh karena itu yang dibaca dengan dua harokat dari kaf, ha, ya, ain, sod adalah huruf h dan ya-nya saja. Contoh, kaf, ha, ya. Lihat. Kaf, ha, ya, ain, sod. Contoh berikutnya Yasin. Ada dua huruf ya dan sin. Mana yang dipanjangkan dengan dua harokat? Huruf ya. Ya, adapun sinnya tidak termasuk matobi'i harfi. Kita baca Yasin. Ya-nya dua harokat. Yasin. Diayunkan saja. Ya Yasin, Yasin. Tidak boleh Yasin, tidak boleh. Karena ya dua harokat. Ya. Contoh yang lain. Alif lam ra. Alif lam ra. Tidak boleh dibaca ro, tidak boleh. Tapi ro dua, dua harokat karena dia masuk kepada mad tabi'i harfi. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.